Halo Pak Yohanes. Ya, selamat sore Pak. Ya, silakan Pak Yohanes. Ya ini yang jeleknya di negara ini kan peraturan itu tidak berkesinambungan Pak Kalau di luar negeri itu peraturan itu dipikirkan dulu matang-matang Kira-kira berlakunya bisa sampai 10 tahun, 20 tahun Kalau di Indonesia ganti pejabat, ganti peraturan Ganti pejabat, ganti peraturan Ini jadi lahan politik aja itu Pak untuk cari uang Nah itu yang kita kurang setuju gitu loh Nah kita sebagai pengusaha kan bingung Ini negara mau dibawa kemana kan begitu kalau peraturannya berubah-ubah, kita sendiri pun berbisnis jadi harus menyelesaikan terus, menyelesaikan terus. Biaya bahan baku naik, peraturan ganti, jadi kita nggak nggak ada kepastian usaha pak di sini itu. Jadi ini cobalah pemerintah ini belajarlah untuk memikirkan jangka panjang gitu ya, jangan hanya yang dipikirkan jangka pendek hanya untuk kepentingan politik saja. Saya kira begitu saja pak. Ya baik, terima kasih Pak Yonas Sudah ada yang bergabung Pak Zainal, halo sore Pak silakan Pak Zainal kalau pendapat saya itu memang negara kita itu membangun sumber daya manusianya gagal masalahnya yang sarjana yang jadi ikut ke partai politik jadi korupsi sarjana yang jadi pegawai pajak jadi korupsi yang nasibnya kurang beruntung jadi tukang minta-minta kayaknya yaitu Menteri Pendidikan harus introspeksi latar pendidikan masyarakat kita itu harus habis habis sarjana itu paling tidak bisa mensejahterakan diri sendiri lah jadi nanti mungkin kedepannya kalau udah pada sejahtera mungkin bisa benar terima kasih Pak Zainal halo Pak Kahin ya selamat sore ya silakan Pak Kahin Ya inilah artinya oh, bahwa Indonesia itu udah nggak punya otak. Jadi semua diambil sama Singapura. Ya, maksud saya begini, bahwa semua orang yang anak-anak yang udah punya otak, yang punya prestasi itu diambil sama Singapura. Artinya mereka menyediakan fasilitas, mereka menyediakan beasiswa, mereka sambut semua bibit-bibit yang berprestasi. Tinggal Indonesia disisain otak-otak. Terima kasih. Selamat siang Pak Yosep. Selamat siang. Komentar Anda, Pak? Ya kalau pemimpinnya aja udah bingung berundang undang terus, ya pengusaha tambah bingung mbak, gitu. Makasih. Baik, terima kasih Pak Yosep. Pak Ria selamat siang. Ya, ya, ya pasrah aja lah. Mau gimana? Mereka punya kuasa kok. Kita ini kan hanya ikut aja. Cuman ya kembali ke pimpinan tertingginya, Pak Presiden. Pak Presidennya sendiri juga agak tegas sih makanya para pembantunya ya seenak terus aja buat peraturan tidak memikirkan antar departemennya tidak memikirkan rakyatnya ya dari dulu ya selalu begitu ganti menteri ganti eh, kebijakan ini mungkin juga ada pengaruh ke barangkali wamen tambah wakil menteri tambah masukan tambah uh, informasi tambah lagi antara nah, semua dibebani lah pokoknya pengusaha ini jadi kalau bisa diperas sampai kecapnya api seluruhnya sampai sarinya api seluruhnya barangkali itu baru pemerintah ini puas gitu loh terima kasih Pak Arya Pak uh, maksud kami Ibu Tuti selamat siang Ibu Titi oh Ibu Titi silahkan Ibu Titi ya ini kan pemerintah ini sangat makro、uh, eh, minded ya pikirannya hanya untuk Eh, perdagangan bebas internasional dan makro tapi tidak dipikirkan yang mikronya dan tidak dipikirkan kesetaraannya tidak dipikirkan keadilannya nanti lama-lama mereka akan berkiblat pada Belanda Belanda itu mbak kalau kita dagang di rumah tuh di, ditangkap nggak boleh dagang di rumah kuskoe dan lain-lain gitu ya mereka tapi tetap sendiri-sendiri masuk ke kampus-kampus di Belanda ini sudah dicontoh bagaimana mereka meniru dan akan terus meniru bagaimana menteri-menterinya juga yang diangkat dan bagaimana presiden dipengaruhi oleh para menteri-menteri yang punya lulusan uh, dari uh, uh, apa ijazah luar negeri ya yang tidak berpikiran uh, uh, Indonesia nah gitu ya jadi akan tambah sulit kita terima kasih mbak baik terima kasih Bu Titi Pak kain selamat siang ya kalau saya pikir uh, dari hulu hilir ya bahwa menteri ini membuat eh, peraturannya eh, memberatkan, menyulitkan dan itu sudah dari nanti sejak dari dulu sudah dari pembodohan dari sudah anak-anak jadi Indonesia semua yang punya otak yang berkualitas semua direbut sama Singapura sampai Indonesia ditinggalin otak-otak terima kasih baik terima kasih